Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Kita lanjutkan membaca Lubabut Tahrir fi Usuli Tafsir Ringkasan dari kitab At-Tahrir fi Usuli Tafsir karya Syekh Musa'ad At-Tayyar Hafizallahu Ta'ala Kita sampai pada Al-Mabahath Athani Anwal Ikhtilafi Tafsir Macam-macam eh, perselisihan di bidang tafsir Qalla sedikit al-khilaf perselisihan dalam bidang tafsir di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haitsu kana sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi eh, referen rujukan ketika terjadi perselisihan. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaddara ba'du sahabati litafsiri. Maka sebagian sahabat ya, uh, <clears throat> tampil ke muka. Tasaddara makna asalnya adalah demikian, tampil ke muka litafsir untuk memberikan tafsir. Ya, terjemah bebasnya ya Eh, eh, fokus atau menonjol di bidang tafsir. Wadhahara dan nampaklah di tengah-tengah para sahabat istihad dalam bidang tafsir. Wata'adada dan berbilanglah berbagai macam kemungkinan makna, kemungkinan dalam makna ayat. Karena perbedaan para sahabat dari sisi ilmiah litafawutihim karena bertingkat-tingkatnya mereka atau perbedaan mereka dari sisi ilmu. Para ulama istahata bersungguh-sungguh untuk taksil meletakkan dasar macam-macam perselisihan dalam tafsir menurut salaf. Ahamuha yang paling penting adalah taksil yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah kemudian Ibn Jizi Al-Kalbi akan datang penjelasan keduanya Kemudian penjelasan taksil yang dipilih oleh penulis At-Tahrir. Ibnu Taimiyah membagi perselisihan di bidang tafsir menjadi dua macam. Pertama, ikhtilafut tadad, perbedaan kontradiktif. Wadabituhu dan parameternya adalah tidak memungkinkan kita katakan bimakna ya ini dua makna tersebut ma'an dua-duanya untuk satu ayat maka ada satu ayat ada dua tafsiran nah tafsirannya itu tidak mungkin kita tafsiri ayat itu dengan dua tafsiran itu sekaligus maka itu ikhtilaf tadat dalam bidang tafsir contohnya perbedaan di antara para ulama tentang apa yang dimaksud biadihi uqdatun nikah. Orang yang di tangannya ada ikatan ya, di tangannya lah ikatan pernikahan. Ila ayafuna aw ya'fu alladhi biadi uqdatun nikah. Kecuali jika perempuan itu pihak perempuan memaafkan atau yang memaafkan adalah orang yang di tangannya lah ikatan pernikahan. Ada dua pendapat yaitu azauju zawju apakah yang dimaksudkan adalah suami ataukah wali. Ya, maka jika e, ternyata terjadi perceraian dalam keadaan ini, belum dikumpuli dan mahar telah ditetapkan. Maka untuk perempuan, ini, ya, maka untuk perempuan setengah dari mahar kecuali jika dia memaafkan artinya dia tidak ngambil mahar atau kecuali jika Allah dibiadi uqdatun nikah memaafkan dan terdapat perbedaan ada dua pendapat apakah itu azauju ataukah wali wali berarti pihak perempuan wali pernikahan yaitu ye, bapaknya si pihak perempuan dan yang tepat adalah azauju az sehingga kecuali jika pihak suami memaafkan, kalau pihak suami memaafkan maka e, semestinya cuma setengah dia kasih utuh. Maharnya dikasihkan utuh. Kalau pihak perempuan yang memaafkan ya, maka semuanya dikembalikan. Tidak hanya setengah, namun semuanya dikembalikan. Kalau suami yang memaafkan nggak ada yang diambil. Kemudian yang kedua adalah perbedaan variatif Ibnu Taimiyah membagi perbedaan variatif dalam bidang tafsir menjadi dua macam. Macam yang pertama, maya kunu ahdul kaulaini eh, fi maknal kaulil akhar. Manakala salah satu dari dua pendapat itu semakna dengan pendapat yang kedua, cuma ungkapannya berbeda. Bahasanya berbeda. Yang kedua, makna salah satu menyelisih makna yang lain namun tiada tidak meniadakan dan tidak meniadakannya dan ini terbagi menjadi empat macam yang pertama ayu abir kulu wahid masing-masing dari mereka mengungkapkan anil murad makna yang sama namun dengan bahasa berbeda dengan bahasa kawannya Tadula ala maknan fil musamma Tadulu ala maknan menunjukkan pada satu makna fil sama untuk satu objek ghairil makna berbeda dengan makna yang lain mal itihadil musamma padahal objek yang dibahas yang dimaksudkan sama. Yang kedua ayat kurakulun minhum minal ismi al-am masing-masing dari mereka menyebutkan dari satu nama yang general sebagian anggotanya ala sabili tamsil dalam bentuk memberi contoh. Yang ketiga, ihtimalul lafzaini ini li amraini lafat itu mungkin memang dimaknai dengan dua makna tersebut. Dikarenakan lafat tersebut mustarak atau ya, lafat tersebut mutawatik fil asli pada asalnya wal murad bihi dan yang diinginkan dengannya adalah ahadu nawaini salah satu dari dua ini mustarak atau mutawati nanti akan saya jelaskan beda mustarak sama mutawati Arabi'a at-ta'bir anil ma'ani mengungkapkan satu pesan bi alfadil mutaqaribah dengan redaksi yang mirip-mirip la mutaradibah tidak sinonim. Ini. Maka ada yang namanya mutaradif, sinonim. ini mutaradif, sinonim. ini <clears throat> ya, dua kata, ya, dua kata yang maknanya sama. Itu ini, ya, mutaradif. Ini ada lagi mustarak. Mustarak itu satu kata ya, satu kata punya banyak makna. Ya, satu kata punya banyak makna dan makna makna dari makna dari kata-kata mustarak itu tidak memiliki kesamaan. Tidak memiliki kesamaan. Misalnya ain, ain bisa artinya emas, perak, dinar dan dirham. Bisa artinya mata air. Bisa artinya person fardu ain. Maka ain ini punya banyak makna. Dan masing-masing makna itu tidak ada irisannya. Tidak ada irisannya apa hubungan antara mata air sama dinar dan dirham? Ain dalam pengertian mata air dan ain dalam pengertian uang, dinar dan dirham. Adakah irisannya? Tidak ada irisannya. Ini namanya mustahak. Sedangkan e, eh, mutawate satu kata punya dua makna. Namun dua makna ini punya irisan. Dua makna ini punya irisan. Sehingga kalau eh, itu definisinya punya irisan. Kalau mustarok tidak punya irisan. Kalau mutawatir ada irisan. Ini beda. Nih, makna A sama makna B itu beda. Cuma A sama B ini punya irisan. Ya, punya irisan, itu namanya mutawati. Dan <clears throat> sifat Allah dengan sifat makhluk itu masuknya mutawatik. Sifat Allah dan sifat dengan sifat makhluk itu bukan mustarok, namun mutawati. Hidup dan hidup. Hidup dan hidup. Katanya sama hidup, al-hayatu. Dan hayatu untuk Allah punya satu makna. Yang itu beda dengan al-hayatu untuk manusia. Tidak sama, beda. Namun, ya, namun ada irisannya. Nah, namun ada irisan antara hidup Allah dengan hidupnya manusia, hidup Allah dengan hidupnya makhluk. Itu tidak bukan kemudian 100% berbeda, enggak. Ada irisannya ada titik-titik kesamaannya yaitu kesamaan fil aslil makna Ya, maka tadi yang ketiga ihtimal satu lafat itu dimungkinkan dengan maknanya punya dua makna. Kenapa kok bisa punya dua makna? Boleh jadi kata itu mustarok. Boleh jadi kata itu mutawatik. mutawate ya, Mutawatik juga punya dua kemungkinan makna atau lebih. Nah yang diinginkan dari dua kemungkinan itu cuma salah satu. Ya, maka e, ikhtilaf dalam tafsir yang kedua adalah ikhtilaf tanawo perbedaan variatif. Namun ini nampaknya kurang jelas kalau tanpa contoh. Maka kita kembali ke at-tahrir. Jadi ya, at-tahrir Ya, saya bacakan di At-Tahrir. E, Ibn membagi eh, perselisihan dalam bidang tafsir menjadi dua. Yang pertama perbedaan kontradiktif, yaitu tidak mungkin kita maknai ayat tersebut dengan dua makna dua-duanya. Karena konsekuensinya jika kita katakan dengan satu pendapat, kita tidak mungkin mengatakannya bahasanya maknanya adalah pendapat yang kedua. Contohnya ila ya'funa au ya'fu alladhi biyadi uqdatun nikah. Ada dua pendapat, siapa yang dimaksud alladhi biyadi uqdatun nikah? Suami ataukah wali? Jika kita katakan Allah di biati uqdatun nikah itu suami, maka tidak mungkin dia adalah wali. Demikian juga sebaliknya. Tidak mungkin dua pendapat ini kita kumpulkan ma'an sekaligus fit tafsir untuk menafsirkan satu untuk menafsirkan ayat ini. Kemudian yang kedua ikhtilafu tanawwu' perbedaan variatif Ya, maka di kemudian ya, yang pertama ya, yu'abir kullu wahidin minhum anil murad masing-masing mengungkapkan makna dengan satu bahasa berbeda dengan bahasa kawannya. Padahal yang dimaksudkan adalah sama. Cuma beda dalam pengungkapan saja. Tidak ada contohnya di At-Tahrir. Mungkin di antara contohnya adalah Eh, perbedaan eh, dalam masalah apa itu siratal mustaqim. Apa itu? Siratal mustaqim. Apa ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan Al-Islam dan itu sama. <clears throat> Kemudian yang kedua Ayat kurkul uh, kalau ter, terjemah bebasnya pakai contoh. Penafsiran dengan contoh. Ayat kurakulun minal ismi al-am ba'da anwa'ihi ala sabili tamsil. Ini ada lafadznya lafadz general, kemudian masing-masing menyebutkan, namun dia cuma menyebutkan contoh saja. Dia sebutkan dengan contoh. Ya, kemudian yang ketiga maka ikun eh, al-lafzu fi al amrayni Ya, memang redaksinya itu mungkin dimaknai dengan dua makna. Kenapa? Karena dia mustarak. Contohnya di surat Al-Mudathir ayat yang ke-51 Qaswarah. Qaswarah itu mustarak bisa artinya arami pemanah, bisa artinya singa. Contoh yang lain as-as di surat takwir. Walaili ida as-as. Maka ada dua tafsiran, ada yang memaknai ikbalul lail, datangnya malam, dan ada yang memaknainya dengan idbarul lail, perginya malam. Ya, datangnya malam berarti ya, ya, siang mau berakhir maghrib berarti. Namun kalau berlalunya waktu malam berarti subuh. Dan as-as bisa artinya ini dan bisa itu karena dia mustarak. Kemudian ya, memang kata tersebut punya dua kemungkinan karena dia mutawatik Padahal yang diinginkan adalah salah satu dari dua makna. Semacam wal fajr wal layalin ashr wal syaf'i wal watr Ya, maka uh, di surat Al-Fajr ini misalnya walayalin ashr sepuluh malam maka apakah ini artinya sepuluh malam terakhir Ramadan apakah sepuluh hari pertama awal Dhul Hijjah semuanya sepuluh malam semuanya sepuluh hari mau itu sepuluh hari yang terakhir dari Ramadan ataukah sepuluh hari yang pertama dari Ramadan semuanya sepuluh sepuluh hari semua maka mutawatik ini uh, ini ada kata sepuluh hari per, uh, pertama Zulhijjah 10 hari terakhir Ramadan ini kata ini statusnya mutawatik dia beda non punya irisan yang sama irisannya apa sama-sama 10 hari ini, tapi ini beda Iya. <clears throat> Maka itu mutawati. Iya, satu kata iya, satu kata punya dua atau lebih dari dua atau lebih makna namun makna-makna tersebut punya irisan yang sama. Kemudian yang keempat ya, ya mengungkapkan dengan kata-kata yang mirip-mirip dan tidak sinonim. Nah. Kemudian kembali ke Lubabut Tahrir. Adapun Ibnul Jizi maka beliau jadikan ikhtilaf dalam tafsir menjadi tiga macam. Yang pertama, beda pengungkapan padahal sama mak maksudnya. Yang kedua, perbedaan dalam eh, contoh. Jadi tafsirnya itu cuma ngasih contoh dan contoh yang diberikan beda-beda. Hmm. Kalau di Contoh tafsir dengan contoh namun bahasanya umum. Apa itu burung? Apa definisi burung? Maka sulit untuk mendefinisikan. Maka ada orang yang menjelaskan kepada orang yang bertanya apa definisi burung, burung itu merpati, karena dia tahu merpati, elang, ah, dia sebutkan dua. Nanti yang lainnya ditanya, apa itu burung? Dia ngasih jawab dengan jawaban yang berbeda. Dia jawab dengan jawaban yang berbeda. Contohnya beda. Kalau oh, tadi ada merpati, daklang, ah. Ya, terus ini yang kedua mengatakan gagak, ah itu burung. Ini, emprit, ah, itu burung. Burung gereja, ya, itu burung. <clears throat> Kemudian yang ketiga al-ikhtilaf fil makna yang memang pesan atau isi dari darinya betul-betul beda dan inilah yang dimaksudkan dengan khilaf betul-betul terjadi perselisihan. Wal Mukhtar ya, pendapat yang dipilih oleh Syekh Musaid atau Yar tentang masalah perselisihan dalam tafsir. Anal ikhtilaf bahwasanya perselisihan dalam tafsir itu jika melihat ta'adudil makna min adamihi berbilangnya makna ataukah tidak terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama perselisihan yang tarji'u fihi al-aqwal al-madhkurah ila maknan wahid. Pendapat-pendapat yang ada itu bisa dikembalikan kepada satu makna satu pesan yang sama. Dan ini nanti ada terbagi menjadi empat. Yang kedua adalah al-khilaf alati tarji' fi al-aqwal ila akthar min ma'nan. Ya, perbedaan yang bentuknya akwal pendapat-pendapat yang ada bisa dikembalikan, bisa diperas, namun hasil perasnya itu tidak bisa jadi satu, tetap beda. Nanti itu ada dua macam. Kemudian yang baris sepatutnya ayakuna ata'amulu sikap kita terhadap perselisihan dalam bidang tafsir adalah min khilal melalui penjelasan empat poin berikut ini. Yang pertama mengingatkan bahasanya ini adalah perbedaan variatif ataukah perbedaan kontradiktif. Ketika kita membaca tafsir Ibnu atau mengajarkannya, di sana nanti ada banyak kutipan perkataan salaf maka ketika kita mengajarkannya kita jelaskan ini ada penjelasan Ibnu Abbas demikian, Ibnu Mas'ud demikian, ini demikian. Ya, jelaskan kalau itu variatif ataukah kontradiktif. Kalau variatif ya gampang berarti. Kemudian yang kedua, Dirosa mengkaji kemungkinan makna, kemungkinan ayat untuk pendapat-pendapat tersebut. Mungkinkah ayat ini bermakna sebagaimana penjelasan pertama atau dimaknai dengan penjelasan yang kedua mungkin ataukah tidak? Nah, itu dibahas dikaji. Yang ketiga menyebutkan sebab perselisihan. Yang keempat melakukan tarjih dengan kaidah-kaidah tarjih dalam bidang tafsir. In lazima dhalika jika itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, maka tadi disampaikan perbedaan dalam tafsir itu ada dua yang pertama macam-macam namun sebenarnya bisa diperas pada satu kesimpulan. Nah ini tadi ada empat macam. Amma suarul arba'atu maka empat macam untuk jenis pertama dari dua jenis perselisihan dalam bidang tafsir. Maka yang pertama adalah al-aqwal alati Tukta baru yaitu pendapat-pendapat yang teranggap sekedar contoh untuk satu kata yang bersifat general. Waminhu termasuk dalam hal ini sekedar contoh takbiruhum bisababin nuzuli Ya, mereka mengungkapkan, mereka ahli tafsir mengungkapkan dengan sababun nuzul. Kama fil asbab al-waridah. Semacam sebab-sebab yang berkaitan dengan turunnya firman Allah Ta'ala wa aufu bi ahdillahi penulah janji kepada Allah jika kalian berbuat janji janganlah kalian batalkan sumpah setelah kuatnya dan sungguh kalian telah jadikan Allah sebagai jaminan untuk kalian. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguh Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa minhu aidan contoh yang lain adalah perbedaan dalam menafsirkan hasanah di dunia. Wa minhum di antara mereka ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa itu hasanah di dunia? Ada yang mengatakan afiatud dunia. Yeah afiah kesehatan ketika di dunia. kemudian yang kedua ilmu dan ibadah. Yang ketiga mengatakan punya harta. Semuanya benar. Semuanya benar. Kenapa? Kuluha tamsilun. Semuanya sekedar e, contoh untuk makna yang general. Semuanya adalah bagian dari hasanah di dunia. Semuanya adalah bagian dari hasanah di dunia. Ya, maka ada banyak pendapat, namun semua pendapat ini bisa diperas, bisa dikembalikan kepada satu pendapat saja. Ya, yaitu semua kebaikan, semua kenikmatan di semua kebaikan di dunia. Itulah hasanah di dunia. Kemudian eh, yang kedua, meng, mengungkapkan satu lafad dengan sebagian maknanya. Mengungkapkan satu lafad dengan bagian maknanya. Artinya penafsiran tersebut pakai dalalah tadumun Di pelajaran ya, Mbak tahitul Asma wa Sifat dalalah mutabakah, dalalah tadumun, dalalah iltizam. Maka bentuk yang kedua ini penafsirannya pakai dalalah tadomun. Si penafsir cuma menyebutkan satu bagian dari satu bagian makna dari keseluruhan makna. Wa minhu tafsiruhum lil maur. Contohnya tafsiran para ulama untuk kata-kata al maur dalam atur ayat yang ke-9. Yauma tamurus sama'u mauro. Hari di mana langit itu mengalami maur, ada yang menafsirkan dengan tadhabu, ada yang memasukkan dengan tajiu, ada yang mengartikan pergi, ada yang mengartikan datang, ada yang mengartikan goncang. Ini bukan contoh, namun ini bagian. Karena maur itu tiga-tiganya. Maur itu tiga-tiganya. Mungkin contoh yang lain misalnya ketika kita ungkapkan ada namanya bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Unta misalnya. Itu namanya dalalah tadamun. Karena yang namanya bahimatul an'am itu onta, sapi, kambing. Tiga-tiganya itu nama bahimatul an'am. Ketika kita ditanya, apa itu bahimatul an'am? Kambing. Itu namanya menafsirkan dan menjelaskan satu kata dengan bagian maknanya. Dengan sebagian maknanya. Kemudian yang ketiga mengungkapkan satu lafat dengan konsekuensinya. Ini namanya dalalah iltizam. Contohnya tafsir al-khasirun dalam firman Allah Ta'ala ulaika humul khasirun artinya al-halikun orang-orang yang binasa. Kalau merugi dengan binasa itu konsekuensi. Binasa itu konsekuensi dari orang yang merugi. Yang keempat, mengungkapkan satu lafadz dengan Mayukaribu maknahu, ya, nyerempet-nyerempet yang mirip-mirip dengan makna yang diinginkan, meskipun tidak pas sekali. Wa minhu diantaranya dalam mawarada apa yang berasal anu dari para ulama tafsir ketika menafsirkan ya ja'allakum furqana. Allah jadikan kalian pembeda artinya makhojan jalan keluar ada yang menafsirkan dengan selamat, ada yang mengatakan fasla kemampuan untuk secara tegas memisahkan antara ini dengan itu. Ya mirip-mirip antara naja eh, dengan makhraj dengan fasla. Maka ini empat contoh ada perbedaan dalam penafsiran, namun intinya adalah sama. Intinya satu hal yang sama. Selanjutnya adalah perbedaan dalam penafsiran bisa diperas, dicari intinya, namun intinya adalah ada beberapa. Adapun e, dua bentuk untuk macam yang kedua dari dua macam perselisihan dalam tafsir. Fasuratul ula maka bentuk yang pertama al ikhtilaf ala ditarji fihi al aqwalu perbedaan penafsiran yang intinya adalah tarjif al aqwal pendapat-pendapat yang ada bisa kita kembalikan kepada lebih dari satu makna dan makna ini tidak kontradiktif. Wamisalu dalika contohnya mawarda yang terdapat anhum dari para ulama tafsir tentang makna alamat wa alamatin wa bin najmihum yahtadun dan dengan tanda-tanda Wabin najmi dengan bintang mereka mendapatkan mendapatkan petunjuk arah di malam hari. Nah, apa itu alamatin? Ada yang mengatakan ma'alim turuk. Rambu-rambu jalan di siang hari. Ada yang mengatakan an-nujum bintang. Ada yang mengatakan al-jibal gunung. Maka ada kalau kita peras aljibal sama ma'alim turuk bin nahar itu bisa kita samakan, kita anggap sama. Ya, maka tiga tafsiran ini intinya dua. An-Nujum dengan Al-Jibal dan Ma'alim Turuk bin Nahar. <coughs> Orang Arab ketika di masa silam ketika mereka masuk ke tengah-tengah padang pasir. Dan padang pasir semuanya sama. Maka ye, kalau orang itu tidak tahu jalan di padang pasir, dia cuma muter-muter, nggak bisa keluar-keluar. Ingat, ini lautan pasir. Tidak ada jalan aspal yang kemudian ditelusuri nanti sampai ujung. Namun semuanya sama, pasir, ada gunduan-gunduan, pasir, gunduan-gunduan. Apakah ini gunduan yang sama dengan yang tadi? Nah. Apakah ini lurus? Ataukah kemudian kalau mau keluar sampai ke sana? Ataukah belok kanan, belok kiri? Itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka banyak orang mati ketika menempuh uh, padang pasir. Ini. <clears throat> Banyak yang mati. Kenapa? Karena kehabisan bekal. Gak ada yang kemudian warung, eh, nasi padang atau kemudian apa? Tidak ada sehingga mati karena habis bekalnya. Nah oleh karena itu uh, orang Arab di masa silam ketika menempuh e, padang pasir mereka menandai mereka menandai kalau mau ke sana maka tandanya ini ini ini ini habis ini nanti ada gunung bentuknya seperti ini nanti setelah itu ada batu nanti setelah itu ada apa itu ada eh, apa denahnya ini ada denah yang dibuat. Nah, di antara denah yang sering dipakai adalah jibal, gunung. Nanti ada gunung bentuknya seperti ini. Nanti oh gunung warnanya hitam, maju lagi nanti gunung warna apa, nanti geser, belok kanan, ini gini dan seterusnya. Maka jibal dengan ma'alik turuk bin nahar itu kurang lebih sama rambu-rambu di masa silam gunung. Dan itu terpakai siang hari. Nah, kalau perjalanan menempuh uh, perjalanan untuk menempuh lautan pasir ini malam hari, ya pakainya bintang. Kalau siang hari, ya pakainya ma'alim turuk bin nahar. Rambu-rambu jalan. Dan rambu-rambu jalan di masa itu adalah al-jibal. Di antara rambu pokoknya. Sehingga intinya cuma dua saja. Dan dua ini pun juga tidak bertentangan. Ya, tinggal jalannya di padang pasir ini malam ataukah siang. Kalau jalannya malam, ya anujum. Kalau jalannya siang, ya ma'alim turuk. Yang itu seringkali adalah al-jibal bentuknya. Kemudian yang kedua perbedaan yang tarji'u fi al-akwal pendapat-pendapat yang ada bisa dikembalikan kepada lebih dari satu makna. Dan di antara ye, dua makna tersebut bertentangan. Misal dalika contohnya adalah perbedaan ahli tafsir tentang siapakah yang ditebus dalam firman Allah Ta'ala wa fadainahu dan kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Siapa dia yang ditebus ini? Jumhur ahli tafsir mengatakan Ismail dan sebagian ahli tafsir mengatakan Ishak. Maka ini bertentangan. Kalau kita katakan Ismail, maka bukan Ishak. Kalau kita katakan Ishak, bukan Ismail karena kejadiannya cuma sekali. Kemudian pembahasan yang ketiga ijma. Ijma dalam tafsir adalah kesepakatan para ahli tafsir umat ini di satu masa untuk memaknai satu ayat atau beberapa ayat, dari Al-Quran. Dan tidak ada perselisihan indaman yu'taddu bihim menurut orang-orang yang teranggap tentang kehujahan ijma' tidak ada perselisihan bahasanya ijma termasuk diantaranya adalah ijma di bidang tafsir itu hujah ijma salaf untuk makna ayat itu sedikit dan manakala tidak ada nukilan perselisihan maka hukum asalnya terjadi ijma sukut, sukuti di antara para ulama salaf dan di antara manfaat membahas ijma dalam bidang tafsir adalah mengetahui jumlah yang disepakati dalam penafsiran dan menghilangkan kemungkinan yang ada untuk satu teks petasnik dan celaan keras kepada orang yang menyelisihi ijma' tafsir waistarik dan lancang untuk menyelisihi ijma' Ini para ulama ahli tafsir tanah perhatian untuk menyebutkan ijma' semacam Tobari, Al-Wahidi, Ibnu Atiyah dan yang lain. Dan di antara faktor pendorong mereka menyebutkan ijma' adalah adanya kesamaan dalam makna. Fayaqa'u al maka terjadilah ijma' pada salah satu dari keduanya. Atau seorang ahli tafsir ingin memastikan hal apa eh, hal yang diperselisihkan dalam ayat maka nanti akan disebutkanlah ijma' terlebih dahulu atau ayurut tabihi untuk menyanggah orang-orang yang menyimpang atau ini dipakai sebagai hujah untuk menguatkan satu pendapat untuk menguatkan satu pendapat di ayat yang lain dan faktor-faktor pendorong selainnya. Di antara contoh sanggahan menyanggah perkataan yang menyimpang terhadap ijma apa yang dibawakan oleh At-Tabari untuk menafsirkan firman Allah taala ihdina siratal mustaqim dan maka Ibnu Jar At-Tabari menyanggah kaulaman fassaroha pendapat orang yang menafsirkan ayat ini ihdina suratul mustaqim dengan mengatakan e, buatlah kami jadikan kami menempuh jalan surga fil ma'ad di akhirat maka ada yang memaknai siratal mustaqim itu adalah sirat di atas neraka menuju surga. Maka ini disanggah oleh Ibnu Jar atau Bari karena sahabat serta tabi'in ijma ala khilafi hadal qawli menyelisih pendapat ini. Ijma sahabat dan tabi'in sirat di sini sirat di dunia. Bukan sirat ya, di akhirat. Wa min wujuhi istifadah dan diantara pengambilan manfaat yang dilakukan oleh Atobari dari ijma dalam bidang tafsir adalah ya, tarjih beliau terhadap salah satu makna kiroat yang diperselisihkan. Sebagaimana dalam tarjih Tobari untuk kiroah yang pakai tasdid ya toharna wala hatta yatahurna Lil ijma karena ijma haramnya mendekat seorang suami mendekati istrinya setelah selesai darah haidnya namun belum mandi. Maka ada ayat yang bunyinya janganlah kalian dekati mereka perempuan yaitu istri yang haid hatta yatahurna sampai mereka suci yaitu berhenti dari darah haid. Kemudian ada kiroah yang lain Kira yang lain itu yat yat toharna artinya bersuci atau mandi. Maka ada yang membaca karoklera hafaz hatta tahurna sampai suci. Kira yang lain hatta toharna sampai bersuci alias mandi. Nah Ibnu Jarir menguatkan kiroah toharna dengan menggunakan ijma haramnya seorang suami mendekati istrinya setelah selesai darah haidnya sampai suci. Di antara hal yang yukik menjerumuskan dalam melanggar tindakan melanggar ijma adalah lemahnya pengetahuan tentang asar atau riad dari salaf dan ijma mereka atau bertumpu pada pendapat yang jeleneh atau satu pendapat yang muncul setelah mereka ijma' atau bertumpu pada keyakinan yang tidak benar Biham lima nil ayat alaihi lalu makna ayat dibawa seperti itu dunal tidak tanpa per, uh, tanpa menganggap apa yang jadi ijma salaf Kemudian ijma dalam tafsir itu ada dua macam. Yang pertama ijma yang tegas alal alfat wal ma'ani tegas eh, satu lafaz dan makna. Contohnya adalah ijma ahli tafsir untuk syajar itu adalah makoma ala saqin. Adalah pohon yang dia punya batang yang keras, batang yang keras itu sak. Maka ada namanya zar'un, ada namanya syajarun atau sajarotun. Kalau ye, apa tumbuhan bayam, sayur-sayuran itu umumnya zar'un tidak punya batang yang keras kalau durian, rambutan dan sebagainya dia syajar karena dia punya sak banyak batang yang keras ya, maka di sini terdapat ijma yang tegas untuk lafat sekaligus makna Macamnya kedua ijma untuk satu makna yang sama. Meskipun ungkapan para ahli tafsir beda-beda. Ini ada dua macam yaitu mengungkapkan makna yang sama dengan redaksi yang mirip-mirip. Contohnya adalah apa yang terdapat dari para ulama salaf tentang makna auhaitu dalam firman Allah wa id auhaitu ilal hawarina ketika kami wahyukan kepada para hawari maka ada yang menjelaskan dengan qadhaftu fi kulubim aku masukkan dalam hati mereka ada yang menjelaskan alham tuhum aku ilhami mereka ya mirip ya, antara qadhaftu fi kulubim dengan alhamtum itu mirip-mirip redaksinya mirip-mirip intinya sama Kemudian yang kedua adalah mengungkapkan satu makna yang general dengan menyebutkan contoh-contohnya. Misalnya dalika contohnya adalah mawarata anhum terdapat dari mereka ketika menafsirkan albir atau murunan nasa bilbir watan sauna angfusakum. Maka kalian memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Ada yang menjelaskan masuk ke dalam agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang menjelaskan perintah untuk taat pada Allah dan bertakwa kepadanya. Ada yang menjelaskan perintah berpuasa dan sholat. Ini semuanya maknanya sama semua. Semuanya benar semua. Kenapa? Karena ini tafsir dengan contoh. Apa itu kebaikan? Contohnya masuk Islam. Apa itu kebaikan? Contohnya ya, puasa dan sholat. Apa itu? Kebaikan bisa dimaknai taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Kemudian e, wa yata'alaqu bil qismisani dan berkaitan erat dengan macam yang kedua. Macam pertama yang mana? al-ijma' ala maknan wahid eh? uh, tadi yang ada untuk menyanggah tadi oh enggak ini cuma dawai ya bukan macam Ya, berkenaan dengan macam yang kedua, al-qismu athani ada pembahasan tentang ihdas kaulin jadidin fit tafsir. Bolehkah memunculkan pendapat baru dalam tafsir? Ini ada tiga rincian. Yang pertama, Ayat taraddata al-khilafu bain aqwalin muayyanatin fahasbu. Khilaf itu bimbang antara sejumlah pendapat tertentu. fahas saja. Layu tasawur tidak bisa dibayangkan. Ihdas memunculkan pendapat baru bersamanya. Kal khilaf semacam perselisihan fil ayatil aqidah wal ahkam untuk sejumlah ayat-ayat akidah dan ayat-ayat hukum fikih. Yang kedua, Ihdas memunculkan satu makna penafsiran yang benar yang tidak bertolak belakang dengan pendapat para ulama salaf secara total. Ini hukumnya boleh. Wa yadkhulu fi dan termasuk dalam hal ini adalah penafsiran yang yunak itu bertentangan dengan pendapat sebagian eh, salaf tanpa yang lain. Kemudian macam yang ketiga memunculkan pendapat yang bertolak belakang dengan seluruh dengan e, pendapat salaf dalam bidang tafsir bil kuliah secara total dan ini tidak boleh. Nah, kemudian dikasih contoh. Untuk al-halatul ula, mawarda terdapat dari para ulama tafsir tentang mana al-qur'u al, atau al-qur'u. Ya, wanita yang dicerai itu menunggu dirinya menjadi masa idah sebanyak tiga kur'u. Ada dua tafsiran, ada yang mengatakan kur'u itu suci dari haid dan ada yang menafsirkan dia adalah haid itu sendiri. Maka ini masuk dalam al-halatul ula karena tidak mungkin ada pendapat baru dalam masalah ini. Ayat terdapat al-khilafu baina akwalin muayyana fahasbu. Ya memang untuk makna ayat cuma mutar di, di, di situ saja, tidak mungkin ada kaul jadi. Karena keadaan perempuan itu ya kalau nggak haid suci dari haid keadaannya cuma dua, tidak mungkin kita munculkan pendapat yang baru. Tidak mungkin bisa dimunculkan pendapat yang baru karena keadaan perempuan cuma dua. Kalau tidak dalam kondisi keluar darah haid, ya kondisinya suci dari darah haid. Maka tidak, maka jenis yang pertama ini tidak bisa dibayangkan adanya ihdas kaul jadid, memunculkan pendapat baru. Contoh yang lain tentang permasalahan apakah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata kepala. Nah, itu saat Mi'raj itu cuma ada kemungkinan melihat sama tidak melihat. Ya, tidak mungkin kita munculkan pendapat yang uh, pendapat yang baru, pendapat yang ketiga. Fikauli dalam firman Allah Ta'ala Thumma dana fatadalla mereka berselisih tentang kembalinya domir ada yang mengatakan kembali kepada Allah dan ada yang, mengambil, yang mengatakan kembali kepada Jibril Kemudian contoh keadaan yang kedua, keadaan yang kedua atau rincian yang kedua tadi apa? Yang kedua itu Ihdas memunculkan makna tafsiran yang benar yang tidak bertolak belakang dengan seluruh e, tafsiran salaf. Contohnya, tafsiran sebagian ulama kontemporer tentang apa yang dimaksud dengan salbudubab, apa yang diambil oleh lalat dalam firman Allah Ta'ala dan jika lalat mengambil sesuatu berhala itu tidak menyela, bisa menyelamatkan sesuatu itu minhu dari si lalat maka ada menafsirkan bahasanya itu adalah ifroz cairan yang dikeluarkan oleh lalat bahasanya lalat itu ifros mengeluarkan ada dan enzimat sejumlah enzim wal asair sejumlah perasan hatmiyah pencernaan terhadap makanan yang ala ta'amis salbi makanan yang keras lantas idzabah lantas lembeklah mata alaihi bagian makanan yang terkena enzim itu. Kalau lembek, maka memungkinkan bagi si lalat untuk menghisapnya. Setelah dihisap, sesajen yang untuk e, berhala itu dihisap, maka berhala itu tidaklah mampu meminta kembali e, bagian makanan yang telah dihisap oleh si lalat. Maka ada yang menjelaskan yang dimaksud bahwasanya berhala tidak bisa menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat adalah datang lalat ke sesajen yang disediakan makanan dan dia masukkan ke situ enzim sehingga itu lembut. Lembut bisa disedot sama si lalat setelah itu terbang dan berhala cuma bisa nonton kalau dia bisa melihat. Nah, cuma bisa nonton saja, tidak bisa menyelamatkannya. Maka itu menunjukkan betapa lemahnya, ya, betapa lemahnya berhala. Kenapa disembah-sembah? Nah ini uh, tafsiran ini tafsiran baru kata beliau, namun tidak bertentangan dengan pendapat salaf secara total. Contoh yang ketiga, tadi apa? Yang ketiga, Ya, ihdas memunculkan pendapat yang itu bertolak belakang dengan semua penjelasan salaf untuk ayat dan ini tidak boleh. Contohnya tafsiran sebagian orang kontemporer untuk lemahnya rumah laba-laba. Maka permisalan orang-orang yang menjadikan sebagai Allah sebagai aulia, sebagai berhala-berhala, itu seperti lalat eh, itu seperti laba-laba yang memiliki rumah maka ada yang menafsirkan lemah di sini bukan lemah fisik rumah laba-laba namun wahana silatil istimaiyah lemahnya hubungan sosial dan pecahnya keluarga libaitul angkabut ini terjadi pada rumah tangga laba-laba maka baitnya bukan rumah namun rumah tangga. Gimana kok hubungan sosialnya lemah? Saya tahu unsa ala dagari. Ini disebabkan kalau di rumah tangga laba-laba yang betina itu mendominasi yang jantan. Nah, maka lemahnya rumah dimaknai dengan lemahnya apa rumah tangga laba-laba. Ya. Yeah. baitnya diartikan dengan rumah tangga. Sebabnya apa? Sebabnya karena yang harus yang betina mendominasi. Nah demikianlah nanti kemudian dibawa ke pembahasan sosial masalah. Demikianlah juga rumah tangga manusia. Itu kalau perempuan yang mendominasi, jadilah dia rumah yang lemah, rumah tangga yang lemah. Ini tidak boleh tafsiran ini. Kenapa? Yunak itu membatalkan tafsiran semua salaf. <coughs> Yang mereka hanya menafsirkan ayat ini dengan lemah dan lemah, wahak lemah, rumah sila laba itu sendiri. Bukan rumah tangga, namun rumahnya itu sendiri. Gimana sisi lemah rumahnya laba-laba? Rumah tersebut tidak bisa melindungi dari panas, dari dingin. Maka demikian juga para berhala-berhala itu tidaklah punya kuasa memberi manfaat dan bahaya untuk para penyembahnya. Nah setelah kita tahu perselisihan ahli tafsir dalam masalah penafsiran, ah gimana solusi perselisihan? Nah ini perlu tarji. <coughs> Maka pasal yang terakhir kaidah-kaidah tafsir dan tarjih dalam tafsir. Kaidah-kaidah tafsir. Kaidah adalah satu perkara e, ya, ya, kuli ya, universal yang yang tabiku cocok diterapkan pada banyak kasus parsial. Contoh kalimatnya setiap betina atau perempuan itu walut melahirkan. Sedangkan kaidah tafsir adalah hukum dan bid kaidah aghlabiyah mayoritas kaidah-kaidah aglabiyah bukan keseluruhan namun aglabiyah umumnya Allah yatawassalu biha yang dengan mengetahui kaidah-kaidah ini seorang itu bisa ma'rifah mengetahui makna Al-Qur'anul Karim dengan pengetahuan yang benar. Ilaika berikut ini 11 kaidah lugawiyah plus contohnya. Kaidah tafsir yang pertama, tidak boleh menafsirkan teks ayat Al-Qur'an bi ghairi ta'riful al-arabu dengan makna yang tidak dikenal oleh orang Arab dalam perkataan orang Arab. Ya, dan menafsirkan lafat Al-Quran dan gaya bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasanya orang Arab ada beberapa bentuk. Yang pertama, mengada-ada makna bahasa untuk satu kata yang makna ini tidak pernah diomongkan oleh orang Arab. Semacam sebagian orang menafsirkan istiwa dengan istilah ya, berada di atas dimaknai dengan menguasai untuk ayat Ar-Rahmanu ala Rasistawa' Yang kedua, menghamal mem memaknai lafat-lafat Al-Quran atau uslubnya dengan satu istilah yang aneh, yang asing dari istilah Al-Quran dan bahasa Al-Quran. Contohnya menafsirkan zarah di surat Az-Zalzalah, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dalam Al-Qur'an dengan istilah adzarah al fiziyai eh, dengan darah di dunia fisika yang dikenal di hari ini yaitu atom. Maka menafsirkan darah dengan atom nah ini tidak benar. Karena orang Arab ketika turunnya ayat Al-Quran itu tidak tahu. Darah artinya atom. Darah yang mereka kenal itu semut hitam kecil. Ya, dan ayat ini untuk menunjukkan sekecil apapun sekecil apapun sesuatu itu baik amal kebajikan ataupun amal kejelekan akan terlihat dampak dan hasilnya. Tidak mungkin kita katakan inilah yang dimaksudkan oleh ayat yaitu atom. Ya, dalam istilah fisika karena ketika ayat ini turun orang Arab tidak kenal darah dalam pengertian seperti itu. Dan kaidah yang kedua, inama yuhmalul Quran, Al-Quran hanyalah dihamal pada alal afsad yang paling fasih dari bentuk-bentuk i'rab. Contohnya An-Nuhas menyanggah dalam kitabnya yang judulnya I'rabul Quran wajal khafdi alal jiwar jer karena bertetangga dalam firman Allah Ta'ala Yas'alunaka syaril haram kita fih. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Kita lain berperang fihi di bulan haram. Maka ada yang berpendapat kita lin fihi di situ majrur karena al jiwa karena bertetangga. Karena tetangga syahril haram maka jadi kita lin fihi. Nah ini tidak diterima oleh An-Nuhas karena tidak fasihnya menurut orang Arab dan terjadinya hal semacam ini satu hal yang sangat nyeleneh. Langkah-langkah terjadi. Sehingga itu tidak tepat kalau dimaknai dengan ya, al-khafdi alal jiwar. Majrur karena bertetangga. Maka di sisi yang lain namun berarti ada mufasohah tidak fase cuma ada tapi tidak fase. Itu semacam itu ada namun tidak fase. Maka dari sudut pandang yang lain itu menunjukkan ya, dampak ya, besar dari bertetangga. Ya. Itu diantara dampaknya sampai dalam i'rob. Ya. Nah itu ada i'rab ya, karena ketularan karena tertular sebelahnya kaidah yang ketiga dan ini kaidah ilmu balaghah al jumlatul ismiyatu tufidu subuta ya, yang namanya jumlah ismiyah itu untuk menunjukkan sesuatu yang konstan yang tidak berubah-ubah Contohnya adalah perkataan Ibrahim kepada para malaikat salamun pakai rofa. Dalam firman Allah Azza wa Jal, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim dan telah datang para utusan kami yaitu para malaikat menemui Ibrahim bil busomba kabar gembira. Kalau mereka mengatakan salaman, kal maka Ibrahim mengatakan salamun. Maka uh, eh, Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahasanya jawaban Ibrahim itu lebih bagus daripada salamnya malaikat. Karena salamnya malaikat yang bertamu ke tempat Ibrahim salaman dan dia masdar artinya usallimukum salaman. Ya, artinya jumlahnya jumlah fi'liyah. Sedangkan Ibrahim menjawab dengan jumlah ismiyah. Qala salamun. Bisa alaikum salamun atau salamun alaikum. Yang jelas itu jumlah ismiyah. Dan e, dan kaidah balaghah mengatakan bahasanya jumlah ismiyah itu menunjukkan sesuatu yang konstan. Maka doa keselamatannya itu konstan terus-menerus. Sedangkan jumlah fi'liyah itu menunjukkan hudus wa tajadud, silih berganti. Nah doa keselamatan yang bersifat terus menerus, konstan, stabil, itu tentu lebih bagus daripada yang ye, tidak stabil, datang pergi, Kemudian kaidah yang keempat ini ini kaidah balaghah jumlah fi'liyah itu menghasilkan hudus wa tajaddud. Sesuatu yang baru dulunya tidak ada, tajaddud itu datang pergi. Tidak stabil. Contohnya adalah idofa isim zaman kepada jumlah fi'liyah bukan kepada masdar. Wa idbawa'na li Ibrahim maka al bait. Dan ingatlah ketika kami tempatkan kami beri tempat untuk Ibrahim maka al di satu tempat di, di di Ka'bah bawa li Ibrahim maka al maka di sini ada isim zaman kejumlah jumlah fi'liyah itu id wa id bawa'na Kemudian majul amril mustaqbal datangnya perkara di masa depan dengan menggunakan fi'il madhi itu menunjukkan pasti terjadi. Contohnya at-ta'bir bil madhi menggunakan kata kata kerja lampau untuk menyebut hari kiamat. Atta amrullah fala tastajiluh telah datang ketetapan Allah itu kiamat, janganlah kalian minta untuk disegerakan. Maka amrullah artinya kiamat, ketetapan Allah. Ya, dan kiamat itu sesuatu yang belum terjadi. Namun disebut dengan menggunakan kata kerja maldi atau Maka ini maknanya adalah untuk menunjukkan kalau itu sesuatu yang pasti terjadinya, tidak mungkin meleset. Kemudian kaidah yang keenam, apa yang tidak semua yang tidak dirinci dalam Al-Qur'an maka tidak ada faedah dari sisi makna Tata tatarotab yang berefek ala dikrihi jika itu dirinci. Contohnya, Al-Quran tidak memberikan rincian tentang jenis pohon yang Adam dan Hawa makan darinya. Apakah dia pohon gandum ataukah yang lain. Maka mengetahui tentang hal ini pohon apa yang dimakan oleh Nabiullah Adam dan istrinya. Itulah tadur fa' Ye, tidak tahu itu tidak bahaya, tahu juga tidak manfaat. Kemudian kaidah yang ketujuh, dibuangnya hal yang berkaitan dengan makmul menunjukkan makna umum yang cocok baginya. Contohnya dibuangnya muta'alak pada kata-kata la'allakum tatakun supaya kalian bisa menjaga diri. Menjaga diri dari hal apa? Enggak disebutkan. Maka ya umum mencakup semua yang wajib eh, untuk jaga diri darinya, kelalaian, kebodohan, taklid dan yang lain. Wa mimma razaqnahum yung wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Allah buang muta'alaknya. Diinfakkan kemana? Tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan infak itu sasarannya mana, cuma mereka infak. Yungfikun, maka yufidul umum. Maka yufidul umum. Maka semua yang satu hal yang baik orang itu berinfak di dalamnya. Kemudian yang kedelapan, dan ini satu kaidah yang sangat sering disampaikan oleh Syekh Ibnu kalau kita baca buku-buku tafsir beliau. Jika terdapat untuk menafsirkan satu lafat ayat lebih dari satu pendapat yang semuanya adalah pendapat-pendapat secara bahasa, semuanya juga benar. Tahtamilul ayatu, ayat mungkin dimaknai ke sana. Bila tadat tanpa ada kontradiktif. Maka boleh kita tafsirkan ayat tersebut dengan semua makna yang mungkin ala sabili tatan tanawu'il wujuh dalam bentuk ini variasi bentuk-bentuk penafsiran. Contohnya adalah aujo al warida berbagai macam penafsiran yang terdapat untuk ayat wan najm wan najmu wan najmu wasajaru yasjudan ada yang mengatakan bintang di langit Mana jam ada yang mengatakan apa yang muncul dari tumbuhan-tumbuhan dari dalam bumi dan yang dimaksud dengan nabat itu tidak punya batang. Lain halnya dengan syajar itu harus punya sakon batang. Kemudian kaidah yang kesembilan ta'atu di makna lafzi Jika berbilang makna satu lafad Tidak boleh tidak Min ihtimali siyak Lil makna al-mukhtar lil lafzi Dimungkinkannya eh, Konteks itu memuat makna yang diinginkan Yang terpilih untuk teks Itlayak fi karena tidaklah cukup dalam hal ini Sihatu itlaqihi sah digunakannya kata-kata tersebut fil lughati menurut bahasa. Contohnya adalah tafsiran sebagian orang yang mentakwil dua tangan bagi Allah bal yadau mabsutatani ditakwil yang dimaksud yadani adalah kemampuan atau nikmat. Maka dua kata ini tidak cocok maasiak bersama konteks meskipun sah secara bahasa. Maka di sini kita jumpai kapan ya, di antara uh, kita jumpai isyarat kapan boleh melakukan takwil. Maka takwil itu diperkenankan di antara syaratnya itu sah ada makna seperti itu itu sah secara bahasa. Ya, sah secara bahasa. Atau tadi kalau di bahasa kaidah sihatu itlaqihi fil lughah. Yadun dalam bahasa Arab bisa artinya kekuasaan, bisa artinya jasa atau nikmat, bisa artinya tangan. Namun semata-mata itu sah secara bahasa belum tentu boleh menyebabkan itu menjadi takwil yang benar. Tadi disampaikan. Di antara syaratnya tidak ditolak oleh konteks. Kalau konteks menolaknya maka tidak sah takwil dalam masalah ini. konteks menolaknya maka tidak sah. Ya, maka rangkaian ayatnya bal yadahu mabusototani. Ya, konteksnya kalau semata-mata yadun itu kita lepaskan dari ya, depan dan belakangnya, maka Yadun itu bisa artinya nikmat, bisa artinya kekuasaan, nggak salah. Tapi lepas dari teks, lepas dari rangkaian kata. Ya, lepas dari rangkaian kata, kita comot, kemudian kita cek di kamus. Yadani dari kata-kata yadun. Apa sih makna yadun? Ah. Tapi tidak tidak bisa semata-mata seperti itu kita uh, boleh melakukan takwil. Namun ya, gimana kalau kata ini kita masukkan ke dalam tarkib dalam satu susunan rangkaian kata bisa ndak? Cocok ndak? Kalau itu ditakwil demikian. Contohnya ya, tadi ketika yadani ini kita ambil yadani berarti dia yadun kita cek ke kamus oh bisa artinya nikmat bisa artinya kekuasaan setelah itu kita kembalikan coba ke teks Habis itu kita artikan. Bahkan dua nikmat Allah terbentang. Nikmat Allah cuma dua. Atau kemudian dua kekuasaan Allah terbentang. ada kesifat terbentang untuk kekuasaan? Apa kekuasaan Allah cuma dua, tidak ada yang lain? Nah, kata-kata dua itu menolak nih untuk kata-kata dua itu menolak pemaknaan yadun dengan kudroh ataukah nikmat. Kan nanti nikmat Allah itu latuh suha. Wa tahu ta'udu nikmat Allah latuh suha. Karena tidak bisa ngitung loh kok cuma dua. Ya, maka taat inda di makna lafzi ketika makna satu teks itu berbilang tidak boleh tidak min ihtimalis siyak lil makna al-mukhtar. Rangkaian kata itu memuat makna yang diinginkan untuk teks. Tidaklah cukup padanya sihatu itlaki filuroh itu sah secara bahasa. Itu makna yang sah secara bahasa. Kemudian kaidah yang ke-10. Maka ini kaidah ke sembilan tadi bantahan untuk orang yang bermudah-mudah melakukan takwil. Kaidah yang ke sepuluh, idza tanazzaha makna lafzi jika terjadi sengketa pemaknaan teks dan kandungan teks antara makna syar'i ataukah makna lughawi, kita menangkan makna syar'i. Contohnya terdapat dalam tafsiran zakat untuk surat Fusilat Wawailulil musyrikin. Celakalah orang-orang musyrik. Kalau orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka bil akhirati di akhirat humul hum kafirun mereka orang-orang kafir. Ada yang menafsirkan yang dimaksud kafir adalah orang yang tidak bersahadat la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan yang tidak mengakui zakat harta yang Allah wajibkan atas mereka. Fal murad atsani maka yang dimaksudkan adalah eh, alladzina ya'tuna zakata itu ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan tidak bersah adalah ilaha illallah dan ada yang menafsirkannya dengan tidak membayar zakat harta. Maka al-murad yang dimaksudkan dalam makna yang kedua karena itulah makna syar'i untuk zakat. Dan tidaklah dimenangkan makna bahasa daripada makna syar'i kecuali terdapat indikator yang menunjukkan tidak diinginkannya makna syar'i. Sebagaimana dalam tafsiran salat dengan doa yang itu adalah makna lughawi pada firman Allah taala, ambillah dari harta mereka sedekah yang membersihkan dan mencucikan mereka, wasalli alaihim. Doakan mereka. Sesungguhnya doamu ketenangan bagi mereka. Maka Sholat di sini kita maknai dengan makna bahasa itu doa. Kenapa? Karena ada indikator hadis Abi Aufa radhiallahu anhu pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya ketika dia menyerahkan zakat. Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Kemudian yang ke sebelas yang terakhir, tafsiran salaf secara bahasa itu hujah. Yang kita jadikan acuan baik dari sisi bahasa ataupun dari sisi tafsir Misal dzalika contohnya adalah raddu dokturah sanggahan seorang doktor perempuan Aisyah bintu Abdurrahman fi kitabnya ya tafsir Al-Bayani di kitab beliau Tafsir Al-Bayani Limaknan al-warid anis salaf Untuk makna yang berasal dari salaf Fi kaulihi untuk firman Allah Ta'ala Wa anta hilum bihadal balad min annahu ihlalullahi li rasulihi hadal balada maka ada tafsiran dari salaf yang mengatakan wa anta hilum bihadal balad artinya Allah halalkan untuk rasulnya negeri itu negeri Mekah untuk melakukan penyerangan kota Mekah saat Fathul Mekah maka ada tafsiran salaf yang memaknai hilum bihadal balad artinya bolehnya Nabi melakukan penyerangan. Yang itu artinya tindakan kekerasan di tanah haram. Kata tafsiran salaf yang mengatakan demikian. Yaitu ditolak oleh Aisyah bintu Abdurrahman. Muhtajatan dan beliau beralasan tafsiran ini itu adalah takallufan menyusah-nyusahkan diri. Wa anna sirota lughawiyan secara bahasa sirah itu la takbal tidaklah menerima kecuali ayakun al ihlal minal hal Ihlal di sini bukan menghalalkan namun bertempat tinggal. Ya, maka tafsiran salaf hal di situ Ya, wa anta atau hilun di situ artinya ya, halal boleh melakukan penyerangan. Namun beliau katakan ya, hilun di situ maknanya ya, adalah hal yaitu bertempat tinggal atau domisili. Ya, uh, untuk poin 11 saya bacakan dari At-Tahrir untuk kaidah yang ke-11. Maka tafsir tafsir kebahasaan dari salaf adalah hujah yang menjadikan acuan, acuan dan bisa diambil faedah secara bahasa dan secara tafsir. Maka ketika mereka menafsirkannya secara bahasa ya jelas karena mereka adalah pakar bahasa, ahlul lisan, maka tafsiran kebahasaan mereka itulah makna yang benar untuk bahasa. Adapun dari sisi tafsir, maka perkataan mereka yaitu salaf lebih didahulukan daripada yang lain. Fatafsir Allah ya'udu ila lisanihim maka tafsir yang berkaitan dengan bahasanya orang Arab maka mereka itu lebih mengerti daripada yang lain dibandingkan generasi setelahnya. Oleh karena itu terdapat dari salaf penafsiran yang dibangun di atas bahasa mereka. Fa maka tidak sah kalau itu dibantah dari sisi tafsir yeah. dengan mengatakan annahu la yu'rafu fil itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Contohnya apa yang kasus Aisyah binti Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan Aisyah bintu Syate, beliau punya buku tafsir tapi tidak selesai, tidak 30 juz. Eh, judulnya Tafsir Al-Bayan atau Tafsir Al-Bayani. Ya, beliau me menyanggah tafsiran salaf untuk wa anta hilum bihadal balad. Beliau mengatakan di bukunya Tafsir Bayani, kami menganggap mustahil bahasanya hilun di ayat ini artinya Allah halalkan untuk Rasulnya melakukan penyerangan di kota Mekah sehingga yaf'alu bihi Nabi bisa melakukan apa ya ba'dal fatih setelah penaklukan kota Mekah masya apa yang Nabi inginkan liduhuri takalufihi karena ditafsirkan dengan tafsiran ini terlalu mengada-ada kata beliau ditambah lebih-lebih lagi sirah yaitu bahasa la takbalu la tukbalu lughawiyan makna semacam ini tidak bisa diterima secara bahasa nih Kata-kata hilun kok maknanya ihlal. Dihalalkan. Walaisa uh, ayakuna al-ihlal min hil. Maka itu tidaklah diterima secara bahasa hil kok asalnya dari ihlal. Walaisa istiqaq. Dan ini tidaklah menjadi pecahannya akar katanya hil akar katanya ihlal wa tafsirul hil bil iqamah wal maknal mutabadar kalau hil itu kita artikan bertempat tinggal berdomisili nah itu makna yang langsung nyambung maka kata penulis at-tahrir wadal makna ladhi suhu. maka makna yang dimustahilkan oleh Aisyah binti Syatik tidaklah disebutkan oleh At-Tabari ya, lam yadhkur At-Tabari ghairahu anis salafi. Dari salaf yang disebutkan oleh Tobari tafsiran dari salaf cuma satu. Hilun di situ artinya ihlal. Wa anta hilun bihadal balad, engkau halal melakukan apa yang kau inginkan wahai sang nabi di negeri itu. Nanti pada saat Fatul Mekah. Tidak ada tafsiran yang lain dari salaf yang dikutip di At-Tabari. Ya, lam yadhkur Tabari ghairahu anis salaf. Tidak ya, Tabari tidak menyebutkan tafsiran yang lain kecuali yang dianggap mustahil oleh Aisyah bintu Syati kalau dari salaf. Ma ikhtilafi ibaratim anhu. Meskipun bahasa mereka para ulama salaf macam-macam namun intinya sama. Yaitu Hilun di situ artinya ihlal, dihalalkan, bebas berbuat. Waqat warada ada tafsir an Ibnu Abbas. Tafsiran hil dengan artian halal berbuat itu tafsir Ibnu Abbas, Mujahid, Dohak, Atta dan Ibnu Zaid. Dan maka karena tidak ada yang lain dari salaf ya maka itulah tafsiran satu-satunya yang dianggap oleh uh, orang belakangan kemudian mustahil dari sisi bahasa tidak bisa di terima. Mereka lebih faham tentang bahasa daripada ya, generasi setelahnya. Ya, kemudian itu tadi 11 kaidah tafsir. Kemudian kau itu tarjih, kaidah tarjih. Jadi maksud dengan kaidah tarjih dalam tafsir Al-Qur'an adalah ahkam ilmiah, hukum ilmu yang bersifat general atau dominan roton yang dibentuk setelah pengkajian yang dipakai oleh para ahli tafsir untuk menonjolkan yang rajih di antara berbagai macam pendapat dalam menjelaskan makna ayat. Dan adanya kaedah tarjih dalam penafsiran menambah ya, kekuatan dari kekuatan penafsiran dari dua sisi. Yang pertama dari sisi mufasir fatufiduhu maka kaidah tafsir itu memberikan faedah ya keseimbangan si mufasir dalam memberikan dan menjatuhkan pilihan dan supaya dia dalam menjatuhkan pilihan dalam tafsir tidak goncang, tidak berubah-ubah, tidak plin-plan. Yang kedua dari sisi pembaca, maka jika ditafsir itu ketika membahas perbedaan disebutkan kaidah tarjihnya, maka pembaca itu mengambil faedah ta'aluman belajar wetot bikon dan mendapatkan contoh penerapan kaidah. Di antara ulama yang ulama tafsir yang menegaskan kaidah-kaidah tarjih dan memakainya di tengah-tengah penafsirannya, untuk ayat adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jizi Al-Kalbi dan yang lain. Akan aku sebutkan delapan contoh kaidah tarji, kemudian tiga masalah penting plus contohnya. Kaidah yang pertama, tafsiran Nabi lebih didahulukan daripada yang lain. Contohnya terdapat untuk tafsir firman Allah Ta'ala Yauma nakulu mana halim tala'ati Pada hari kami katakan pada neraka Apakah kamu telah penuh watakul neraka mengatakan kepada Allah hal min mazid apakah ada tambahan maka apa itu hal min mazid qil ada yang menafsirkan maknanya adalah mamin mazid sudah penuh tidak ada tambahan tafsiran kedua maknanya adalah zidni ya Allah tambahilah penghuniku atau baru merojekkan pendapat yang kedua karena itulah yang cocok dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kal ya, Nabi bersabda, pada hari kiamat Allah tidak mendolimi satupun makhluknya sedikit pun. Wayulqa maka dimasukkanlah ke dalam neraka orang yang layak untuk masuk neraka. Maka setiap kali dimasukkan penghuni baru, neraka itu bilang, hal mazid. Ya Allah adakah tambahan? Artinya minta tambahan. Nah setelah penghuni neraka itu masuk, ya, semuanya sudah masuk ke dalam neraka, ternyata masih banyak yang longgar di neraka. Masih banyak uang kosong di neraka sehingga neraka masih mengatakan hal min mazid hatta yada'a alaihi qadamahu sampai Allah meletakkan telapak kakinya di neraka. Fahunalika pada saat itu yang maka neraka jadi penuh. Kenapa? sebagian yang melebur pada sebagian yang lain. Watakul dan neraka mengatakan kat kat cukup cukup. Maka ketika semua penghuni neraka masuk neraka ada space kosong. Ya. Tetap ada space kosong yang space kosong ini akhirnya uh, menyatu sebagiannya melebur dengan yang lain sehingga kemudian neraka mengatakan sudah cukup. Kaidah yang kedua. Hukum asal berita dan hukum adalah umum. Tidaklah dia mengalami taksis pengkhususan kecuali harus ada dalilnya. Contohnya adalah ma rujiha ma rujiha fihi al umum lil asli. Contoh yang dimenangkan adalah umum. Mawarata terdapat dalam tafsir firman Allah Ta'ala Wahai orang-orang yang beriman Tidaklah minta izin kepada kalian, budak-budak kalian. Qil maka ada yang menafsirkan unia bidalika yang dimaksudkan dengan alladzina malakat aimanukum adalah budak yang laki-laki tanpa perempuan. Qil pendapat yang kedua yang dimaksudkan budak laki-laki dan perempuan. Atau bari merecikan pendapat yang kedua alasannya lil umum karena alladzina malakat aimanukum itu menunjukkan umum karena ada apa ya, alladzina isim mausul yufidul umum adalah lagi yang di, yang dirojikan adalah taksis karena adanya dalil. Mawarda terdapat film maksud bin nahi tentang apa yang dimaksud dengan larangan mubasyarah. yaitu itu dalam firman Allah Ta'ala, janganlah kalian melakukan mubasyarah dengan istri, sedangkan kalian iktikaf di masjid. Mungkin ada yang menjelaskan yang dimaksud mubasar adalah jima. Kalau yang selain jima, ciuman dan sebagainya boleh. Qil pendapat yang kedua mengatakan jami umma'anil mubasyarah. Semua makna mubasyarah. Mubasyarah itu sentuhan kulit dengan kulit. Sehingga mencakup lamsin, meraba-raba, kubelah, dan mengecup atau mencium, wal jima' dan jima' Maka kalau tafsiran yang kedua umum, tafsiran yang kedua sempit, tafsiran yang pertama sempit, atau Bari merujukkan pendapat yang pertama bidalil taksis ya, dengan dalil adanya taksis yaitu tadahul akbar sangat banyaknya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya istri beliau menyisiri Nabi saat Nabi itikaf menyisiri berarti ada sentuhan kulit dengan kulit. Kaidah yang ketiga, pendapat tab, e, eh, al-qaul yaitu tafsiran yang cocok dengan siak konteks lebih utama daripada yang lain. Misal dalika contohnya terdapat untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan abawaihi dalam firman Allah Ta'ala di surat Yusuf awa ilaihi abawaihi Maka ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan abawaihi adalah bapak dan bibinya Yusuf. Kenapa? Karena ibunya Yusuf telah meninggal dunia. Pendapat yang kedua, bapaknya Yusuf dan ibunya, keduanya hidup. Waraja Ibnu Kathirin, Ibnu Kathir merojikan pendapat yang kedua alasannya bidala latisiyah Siak itu menguatkan rentetan kalimat dan konteks menguatkan ya, tafsiran yang kedua apa asalnya Abawaihi adalah bapak dan ibunya Yusuf. Dan kaidah yang keempat, kata yang populer dalam bahasa, dalam bahasa Arab lebih didahulukan daripada kata yang kurang populer atau bahkan yang jeleneh. Contohnya terdapat dalam penjelasan apa yang dimaksud dengan Yaumil Hajil Akbar terdapat dalam firman Allah Ta'ala surat at ayat yang ketiga pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada semua manusia yaumal hajjil akbar pendapat pertama yang dimaksud dengan hari haji akbar adalah yaumun nahar tanggal 10 pendapat yang kedua hari-hari Mina seluruhnya bukan hari tertentu berarti 10, 11, 12, 13 Uh, ada dua tafsiran tentang hari haji akbar atau bari merojikan pendapat yang pertama yaitu tanggal 10 di anal ashur fi kalam arab itulah dia di anal ashar karena yang lebih terkenal dalam perkataan orang Arab digunakan kata-kata al-yaum dalam pengertian min ghurubi syamsi dari tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya matahari di esok harinya itu satu hari kalau pendapat yang kedua, Yaumul Hajil Akbar diartikan dengan empat hari. Padahal redaksinya pakai Yaum. Ini kok dimaknai empat hari, maka lebih kuat. Ya, yaum artinya satu hari, berarti tanggal sepuluh. Kemudian, kaidah yang kelima, al al-Mujma' pendapat yang disepakati atau pendapat jumhur ahli tafsir lebih didahulukan daripada yang lain. Contohnya Ibnu Atiyah merojihkan pendapat jumhur tentang dua anak Adam. Huma keduanya adalah dua anak lisulbihi kandungnya Adam. Bukan Bani Israel. Dalam firman Allah Ta'ala, bacakan pada mereka naba'a berita ibnai Adam dua anak Adam. Bilhaki dengan berita yang benar ketika keduanya menyerahkan korban. Maka jumhur mengatakan dua orang ini adalah dua anak kandungnya Adam. Kemudian uh, atau yang keenam nanti habis istirahat demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam baru alamin. kami umumkan kepada para peserta sekalian untuk kembali bersiap. Insya Allah taala sesi kedua dari daurah usul tafsir pada hari ini akan segera dimulai. Oleh karena itu monggo dirapikan kembali posisi duduknya dan menyiapkan diri untuk melanjutkan sesi pada kesempatan hari ini. Kepada Ustadz Aris kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Qala al-musannifu wafaqahu Allahu al-qaidatu sadisatu Kaidah yang keenam <clears throat> adalah tafsir yang mencocoki urutan kata dalam ayat lebih diutamakan daripada pendapat ya, atau tafsiran yang memakai at-taqdim takhir. Contohnya adalah tarjih Tobari untuk tafsir salaf untuk tafsir firman Allah Ta'ala faja'ala ghutha'an ahwa fi anna maknahu makna ayat faja'ala dhalikal mar'a maka Allah jadikan padang gembalaan tersebut ghutha'an kering fatarat bi arihu sehingga terbang dibawa oleh angin. Farajah beli rajikan hal tersebut Mukabil kebalikan mawarata yang terdapat dari sebagian ulama ya, ahli ilmi bi kalamil Arab, ulama ya, yang faham bahasanya orang Arab min anna dalika minal muakhar bahasanya ayat ini ada yang dibelakangkan Eh, Allah di makna takdim padahal maknanya didahulukan. Yeah. Wa anna makna kalami sehingga makna perkataan atau makna ayat di atas Walladhi akhrajal mar'a ahwa Kemudian Allah jadikan yeah, ya, <clears throat> eh, Walladhi dan dia Allah adalah zat yang akhrajal mar'a mengeluarkan al-mar'a padang gembalaan ahwa faja'alahu husa maka ya, ahwa itu diletakkan sebelum ja'ala ya, ahwa secara makna ahwa itu di depannya ja'ala sehingga secara makna ahwa ja'ala kemudian husa' Sehingga di situ ada namanya takdim wa takhir. Diletakkan di belakang sesuatu yang seharusnya di depan. Walayakni hada adam wujubi eh, ad walayakni hada adama wujudi muqaddamin hakuhu takhiru. Non makna kaidah ini bukanlah penolakan terhadap adanya muqaddam sesuatu yang didahulukan padahal seharusnya letaknya di belakang. Ya, kaidah ini bukan berarti mengingkari adanya takdim wa takhir dalam bahasa Arab. Cuma kalau terjadi ikhtilaf lebih dimenangkan yang tidak memakai teori, teori takdim wa takhir daripada yang memakai teori takdim wa takhir. Wa inna madhalika karena hal itu berkaitan erat dengan jelasnya kalimat dalam susunan kata yang didahulukan dan diakhirkan. Wa min amthilati dan diantara contoh mahaku ta'khir di depan yang sesuatu yang harusnya di belakang. Adalah terdapat dalam tafsir firman Allah Ta'ala Segala puji milik Allah zat yang telah angzala menurunkan ala abdihil kitaba menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an untuk hambanya walam yaj'allahu aiwaja dan Allah tidaklah menjadikan kitab tersebut bengkok qayyiman liyundhira ba'san syadida millatun huwa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana maqil maka ada yang menjelaskan ayat ini dengan mengatakan anzalal kitaba adlan qayyima walam yaj'alahu iwaja. Allah turunkan kitab suci itu adlan qayyima adalah uh, yang adil dan lurus dan Allah tidak jadikan padanya pada kitab itu iwajan bengkok. Wakil dan ada yang menjelaskan uniyabihi bihi maksud uh, maksud ayat annahu qayyimun ala sairil kutubi. Bahasanya Al-Qur'an itu adalah qayyimun penilai untuk kitab-kitab suci yang lain. Yusaddiquha wa yahfadhuha. Maka Al-Qur'an membenarkan kitab kitab suci yang lain dan menjaganya. Atau bari merojihkan pendapat yang kedua li'ahaqiyatihi fi taqdimi karena dia lebih berhak untuk ditaruh di depan wa ingkana mu'akharan meskipun secara urutan kata dia terletak di belakang Dan nah, intinya eh, kaidah ini kaidah tarjih ini bukan berarti menolak adanya pemaknaan terhadap ayat yang memakai teori takdim wa ta'khir. Diletakkan di depan ada kata-kata yang secara teks itu terletak di depan namun secara makna dia di belakang. Dan ada sejumlah kalimat yang ada sejumlah kata yang letaknya di belakang namun di dalam pemaknaan dia letaknya di depan. Itu satu hal yang ada jika memang tuntutan kejelasan makna tadi murtabitun takdim wa takhir itu kata penulis berkaitan erat dengan wuduhil kalam. Ya, perkataan satu kalimat itu jelas kalau pakai teori takdim wa takhir. Nah, disitulah maka nanti digunakan solusi takdim wa takhir supaya makna kata tersebut gamblang. Kemudian kaidah tarjih yang ketujuh, hukum asalnya kembalinya domir atau pengganti domir kepada akrabi madhkurin. Perkara yang telah disebutkan yang paling dekat. Contohnya mawaroda terdapat fi audit domir pengembalian domir dalam wawasobiha dalam firman Allah Ta'ala wawasobiha Ibrahimu, Ibrahimu banihi wa Ya'kubu Ibrahim mewasiatkan hal itu pada anak-anaknya dan Yakub mewasiatkan hal itu kepada anak-anaknya. Nah itunya kemana? Kil ad-dhamir ya'udu ala kalimati allati ya aslam tu rabbil alamin. Dan mengatakan nyanya di sini kembali kepada kalimat yang ya, ya, kalimat ala kalimatihi itu perkataan alatihiya yang aslam tul rabbil alamin. Wakil dan ada yang menjelaskan kembali pada milah mutaqaddimah agama yang telah disebutkan. Ibn Atiyah merojihkan pendapat yang pertama karena dia adalah akrabu madhkurin yang paling dekat yang telah di dari hal-hal berbagai hal yang disep, telah disebutkan. Contoh tarjih untuk kembalinya sesuatu yang sebagaimana sesuatu yang dianggap seperti domir kepada akrobi madhkurin, perkara terdekat yang telah disebutkan. Contoh bimanjilatin domir adalah isim isara. Terdapat fi awud Terdapat tentang kembalinya isim isara inna adalah fi suhufil ula. Sesungguhnya ini ada di lembaran-lembaran terdahulu. Qil ada yang menjelaskan yang dimaksud ini adalah isyarat kepada ayat-ayat alati yang ada di sabis marabikal a'la. Wakil dan ada mengatakan ini isyarat kepada kisah surat ini. Wakil pendapat yang ketiga mengatakan Inna hadal ladhi qasallahu ta'ala fi hadi surati Sehingga kisah yang Allah ceritakan dalam surat ini sungguh ada dalam lembaran-lembaran terdahulu atau baru merujukkan pendapat yang pertama alasannya likurbihi karena itulah yang paling dekat ayat-ayat yang ada di surat Al-A'la. Kaidah yang terakhir yang beliau sebutkan Al-qaulu bitawafuqid domairi pendapat yang menseragamkan domir lebih baik fi audiha ya, untuk pengembalian domir ila awali madkurin kepada yang pertama kali disebutkan atau yang terdekat eh, ila awali madkurin yang pertama kali disebutkan min tashtid daripada kacau balaunya tempat kembalinya. Contohnya adalah tarjinya Zamakhsari untuk pengembalian semua domir kepada Musa di ayat anikdifihi. Maka letakkanlah hi dia Musa fitabuti dalam kota fakdifihi. Lantas lemparkanlah Musa filiami di sungai. Fayulki aliyamu bisahili. Lantas kemudian sungai itu akan melemparkan Musa bisa ili ke tepi sungai yakhudhu lantas Musa diambil oleh aduulin wa aduullah musuhku dan musuhnya dia Musa semuanya kembali ke Musa Wajawaza ba'duhum sebagian ahli tafsir membolehkan pengembalian domir pada anikdifihi buanglah lemparkanlah dia kepada tabut kota Wama ba'dahu sedangkan domir-domir setelahnya dan sebelumnya kembalinya pada Musa dan tafsiran semacam ini dicela oleh Zamakhsari. Kenapa kacau demikian? Sebelum domir itu Musa, setelahnya Musa, namun khusus untuk itu kembalinya ke kota. Ya, maka ya, kembali ke kota itu menang dari sisi awalu mad, eh, apa, akrobu madkurin fitabuti fakzi Ya, Kalau dari sisi awal mazkuri apa akrobu mazkurin yang cocok fakzifihi kembali ke tabut kotak. Tapi dampaknya marjik domirnya kacau. Tidak seragam. Maka lebih baik semuanya dikembalikan ke awalu mazkurin Semuanya kembalikan kepada awal umat Quran yaitu Musa, namun semuanya seragam, tawafuk. Nah, kemudian poin yang terakhir masail sejumlah pembahasan dalam kaidah tarji. Al aslu ya masalah poin yang pertama hukum asalnya dalam penggunaan kaidah tarjih dalam ikhtilaf tanawo itu adalah litakdimil aula untuk menyuguhkan mana pendapat yang lebih baik karena semuanya boleh sedangkan kalau ikhtilafnya adalah ikhtilaf tadat perbedaan kontradiktif maka tujuan penggunaan kaidah, kaidah tarjih adalah untuk menyuguhkan alkohol as-sahih pendapat yang benar Contoh penggunaan kaidah tarjih dalam perbedaan variatif untuk mendahulukan, untuk menyuguhkan yang lebih baik. Mawarada terdapat dalam tafsir Al-Bardi. Dalam firman Allah Ta'ala, La yadhukuna fiya barda wala syaroba. Mereka penghuni neraka tidak merasakan dalam neraka dingin tidak pula minuman. Ya, qil ada yang mengatakan yang dimaksud dengan dingin adalah udara dingin. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dingin adalah tidur. Wal awalu muqaddam. Pendapat yang pertama itu hawa dingin lebih didahulukan karena dialah yang lebih populer dalam makna kata dingin, bardan. Tadi kaidah tarjihnya makna yang lebih ashar, lebih populer itu yang lebih didahulukan. Contoh penggunaan kaidah tarjih untuk perbedaan kontradiktif untuk menyuguhkan pendapat yang benar. Mawarda terdapat dalam makna ma. Litung dirokau mamma ungdiro aba'uhum. Ma'ung diro uhum tidaklah bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka didakwai. Kail ada yang mengatakan ma di situ adalah nafi artinya tidak. Pendapat kedua mengatakan ma di situ artinya kama Hitung dirokauman supaya engkau mendakwai sekelompok orang ma sebagaimana telah didakwailah nenek moyang mereka. Pendapat yang ketiga mengatakan ma di sini artinya alladhi. Dua pendapat yang terakhir kama sama alladhi itu ya, mirip-mirip secara makna. Fayambari maka sepatutnya kita tarjih antara dua pendapat ini dengan pendapat yang pertama dengan kaedah-kaedah tarjih. Dan e, catatan yang kedua Istimau aksar min kaidatin ala tarjihi kaulim nal akwali Dimungkinkan berkumpulnya lebih dari satu kaedah untuk mentarjih satu pendapat Kenapa kok bisa banyak kaidah dipakai mimbab dalam rangka takziz menguatkan takzizil qawaid menguatkan berbagai macam kaidah lil qawlil wahid untuk satu pendapat. Contohnya, tarjih yang dilakukan oleh Ibnu Zaid dengan menggunakan kaidah siak kaidah yang pertama, kemudian eh, kaidah kaul jumhur fil khilaf untuk perselisihan yang terjadi pada tafsir firman Allah Ta'ala wal tafatis aku bisak ila rabbika yawma idinil masak kalau Ibnu Zaid, Ibnu Zaid mengatakan ulama mengatakan fihi untuk ayat, untuk ayat ini ada dua pendapat. Minhum man yakul pendapat pertama sakul akhirah di dunia maka menolehlah betis dengan betis. Maksudnya adalah ya, atau eh, merapatnya betis dengan betis. Maka maksudnya betis akhirat kesusahan akhirat dengan kesusahan dunia. Kalau akharun pendapat yang kedua, jarang-jarang ada orang yang mati kecuali melekat salah satu dari betisnya dengan yang lain. Kalau Ibnu Zaid Ibnu Zaid mengatakan ghaira anna annala nasukku akan tetapi kami tidaklah ragu bahasanya itu adalah kesusahan akhirat. Wa qara'a dan beliau membaca ila rabbika yauma idzinil masaq. coba tentang makna masak eh, terjemah apa? Kau terjemah? Ini kalau diterjemah kemenak dan bertaut yang menempel bertaut berarti menempel betis kiri dengan betis kanan catatan kaki karena hebatnya penderitaan pada saat akan mati dan ketakutan akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat maka e, terjemah kemenak pakai tafsir yang kedua qala mayitun yamutu ila iltafa ihda saqaihi bil ukhra Kemudian ayat yang ke-30 kepada Tuhan mulah pada hari itu kamu dihalau, masak digiring berarti dari kata saka ya suku, digiring atau dihalau. Kal maka kemudian lama iltafatal akhir tebit dunia ketika bertautan, ketika menempel akhirat dengan dunia, al masaku ilallah maka penggiringan, penghalauan menuju Allah. Qal Ibnu Zaid mengatakan, bahwa aktsaru qauli man yaqulu dzalika. katanya adalah mayoritas pendapat yang mengatakan demikian. Maka pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Zaid adalah pendapat yang pertama. Itu saknya adalah sakul akhirah dengan sakit dunia. Alasannya siak, siaknya adalah ayat setelahnya ila rabbika yauma Dan kepada Tuhanmu pada hari itu ya, al masak digiring. Maka berarti ini membahas tentang masalah akhirat, pengiringan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditambah ini aksar. Ini pendapat mayoritas ali tafsir. Kemudian catatan yang ketiga Tanah su'ul qawaid al-mithal al-wahid Ada beberapa terkadang beberapa kaidah itu berselisih untuk satu contoh yang sama. Kalau pakai kaidah ini tarjihnya A, kalau pakai kaidah itu tarjihnya B. Contohnya terdapat untuk tafsir syahid dalam firman Allah Kalau itu apa pendapatmu ingkana min indillahi jika dia datang dari sisi Allah kalian kafir dengannya. Syahidah syahidun min bani Israel. Dan bersaksilah orang yang berikan persaksian dari kalangan Bani Israel. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud saksi adalah Musa. Ini penjelasan dari Masruq. Alasannya dia berdalil karena surat ini surat Makkiyah. Dan siak konteks pun menunjukkan hal ini. Yang kedua, yang dimaksud dengan syahid adalah Abdullah bin Salam. Dan ini adalah pendapat Abdullah bin Salam, Ibnu Abbas, saat ibn Abi Waqqas, Mujahid, Qatadah, Dohak, dan Ibnu Zaid. Faida akmal kaidah siyak. Jika anda menggunakan kaidah siyak, maka yang tepat adalah perkataan masruk. Namun jika Anda menggunakan kaidah kaul jumhur, maka perkataanlah perkataan jumhur. Nah, gimana solusinya kalau dalam kondisi semacam ini? Wa fi hadhil hali, maka dalam kondisi ini inda tanazuk ketika terjadi perselisihan dalam pemakaian kaidah, terjadi rebutan. Ayat ini pakai kaidah A atau kaidah B, terjadi rebutan maka seorang mufasir ya'mal bekerja dengan merajih al-aqli dengan menimbang dengan menggunakan akal sehatnya dan ditutup wafil amr sa'ah dan longgar-longgar saja madamal qaulani sahihaini selama <coughs> dua-duanya adalah pendapat yang benar Ya, walhamdulillahirabbil alamin selesailah matan lupa Tahrir. Namun sebelum kita akhiri tadi untuk takdim wa takhir halaman 50 tadi ada mengganjal menurut pikiran saya. Tobari di sini dikatakan Tobari merujukkan pendapat yang kedua. Karena dia harusnya letaknya di depan meskipun di belakang. Padahal sepertinya kalau mau takdim takhir itu pendapat yang pertama angzalal kitab adlan qayyima walam yaj'alahu iwaja. Itu kan berarti qayyimanya di depan. Coba kita tengok di at-tahrirnya. Ya, tentang ayat Alhamdulillahladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja aywaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna salihati an lahum ajran hasana. Di At-Tahrir saya bacakan Qala Abu Ja'far At-Tabari Allah Ta'ala berfirman segala puji milik Allah yang mengkhususkan kerasulannya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilihnya karena kebagusan Ya, libalaghatiha anhu ya, untuk menyampaikan dan memilih Muhammad untuk menyampaikan kerasulan anhu dari Allah. Lantas Allah mengutus beliau ila khalqihi untuk makhluknya sebagai nabi dan rasul. Wa anzala alaihi kitabahu qayyima. Dan Allah turunkan kepada sang nabi kitab yang lurus walam yaj'allahu aiwaja dan tidaklah Allah jadikan kitab tersebut bengkok. Wa uniya qawlihi azza dzikruhu qayyimal yundira ba'san syadida. Hmm. Yang dimaksud qayyima kata beli kata beliau mu'tadilan mustaqima. Lurus dan lurus. Ini makna yang pertama mu'tadilan mustaqima qil uniya bihi annahu qayyimun ala sairil kutubi. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan qayyima artinya adalah ya, penilai atas atau qayyim pengurus yang mengurusi semua kitab-kitab suci membenarkannya dan menjaganya. Kemudian atau baru menyebutkan ulama yang memaknai qayyimah dengan mu'tadilan mustaqimah di antaranya adalah Ibnu Abbas. Yaqul Ibnu Abbas mengatakan tentang qayyimah angzalal kitaba adlan qayyimah Allah turunkan kitab sucinya itu adlan qayyima, lurus dan lurus. Walam yaj'al lahu <clears throat> dan tidaklah Allah jadikan dia bengkok. Fa'akhbar Ibn Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengkabarkan dengan perkataannya ini, ma'abayanihi al qayyim anal qayyim muakhar ba'da qawlihi walam yaja'allahu aywaja wa maknahu at-taqdim ya, maka Ibnu Abbas menjelaskan tadi beliau mengatakan penjelasan Ibnu Abbas angzalal kitab adlan qayyima walam yaja'allahu aywaja maka qayyiman diletakkan di depan aywajan diletakkan di belakang Bimakna angzalal kitab ala abadihi qayyima. Artinya Allah turunkan kitab atas hambanya qayyima dulu. Waswab minal qawlu fi dhalika indana maqolahu Ibnu Abbas. Yang benar menurut kami yaitu At-Tabari perkataan Ibnu Abbas. Wa mangqala bi qawlihi fi dhalik dan yang sejalan dengan Ibnu Abbas. Lidalati qawlihi walam yaj'alau ay wajah Fa maka Allah kabarkan annahu anzal kitab kalau Allah menurunkan kitab yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam qayyima artinya mustaqima. Mustaqima artinya tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada perbedaan. Non sebagian yang membenarkan yang lain, sebagiannya mendukung yang lain. Tidak ada bengkok padanya, tidak ada penyimpangan dari kebenaran. Wala khilafah dan tidak ada perbedaan ayat dan juga di antara para pakar bahasa Arab. Ana makna kaulihi qayyima litung liung dirabak dan syadida dan seterusnya. Wa namu mu'akharon meskipun letaknya di belakang adalah tanpa ada perselisihan at-takdim ila janbil kitab dimajukan ke sampingnya kitab ya, dimajukan ke sampingnya kitab jadi al-kitaba qayyima itu kata Tobari tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara ahlul Arabiyah bahasanya qayyimah itu letaknya secara makna di sampingnya Alkitab. Wahadal misal dan contoh ayat ini min audul amthilah di antara contoh yang paling gamblang yang disepakati tentang takdim wa takhir. Maka di antara contoh yang disepakati bahkan kata At-Tabari tidak ada khilaf di antara ahlul Arabiyah. Kalau Qayyimah letaknya di samping Alkitab. Ya, sehingga kalau pakai yang kita baca tadi berarti harusnya kalau kita kembali ke ini lubab roja atau bari al kaul al awal ya kan karena yang beliau urutkan gimana Qil anzal kitab adlan qayyima walam yaj'alahu iwaja. Ini kan pendapat pertama. Ya enggak? Pendapat yang kedua unia bi anahu qayyimun ala sairil kutubi yusaddiquha wa yahfadhuha. Padahal yang diracikan oleh At-Tabari adalah ini, adlan qayyima walam yaj'alahu iwaja. Maka harusnya <clears throat> maka seharusnya At-Tabari Tabari al-qaul al-awwal. al qaul al awal liahaqiyatihi fit taqdim karena qayyima itu lebih berhak untuk berada di depan wa in kana meskipun secara teks dia terletak di belakang Kemudian untuk rusaan ahwa kalau terjemahnya di Kemenak ayat kelima lalu dijadikannya rerumputan itu faja'alahu lalu Allah jadikan hu hunya almar'a rerumputan rusaan kering ahwa kehitam-hitaman Saya mau bacakan uh, di At-Tahrir. Kalau Tabari fi qouli ta'ala waladi akhrajal mar'a faja'ala an ahwa. Qauluhu waladi akhrajal mar'a Yakul Allah katakan Dialah Allah zat yang mengeluarkan dari tanah mar'al an'am rumputan untuk hewan ternak min sunufil nabat berbagai macam jenis tumbuhan dan rerumputan. Kemudian beliau menyebutkan summa dzakara mengkola kemudian beliau menyebutkan yang berpendapat sebagaimana yang beliau katakan. Qaluhu fa'jala ghuzaan ahwa yaqulu ta'ala dzikruhu maka Allah berfirman fa'ja'ala dzalikal mar'a lantas Allah jadikan rerumputan tersebut ghuza'a apa tadi ghuza'a ya, kering. Rusa'a wa wa majafa minan nabati wa yabis. Nah, kering. Majafa yang kering dari tertumbuhan wa yabis dan kering. Fatarat bihirihu kemudian terbang dibawa oleh angin. Wa inna ma'uniya bihi hahuna yang dimaksudkan di sini Allah jadikan rambutan itu hasyiman kering, ya bisan kering, mutaghayran ilal hawah. hawah mutaghayyiran berubah menjadi hawa. Hawa adalah as-sawadu min ba'dil bayat. Hitam setelah dulunya putih atau dulunya hijau karena sangat keringnya. Ahwa itu kata atobari ahwa itu maknanya as-sawad min ba'dil bayat adalah hitam setelah dulunya putih atau hijau karena demikian keringnya. binahwi Allah dikulna fidalika berdasarkan penjelasan di atas ya, penjelasan di ataslah penjelasan para ahli tafsir. Tumakal kemudian At-Tabari mengatakan sebagian ulama yaitu ulama pakar bahasa Arab yara berpandangan bukan ulama tafsir namun ulama bahasa Arab berpandangan anadzalika minal mulakhar ala dimaknahu at-taqdim di, di ayat ini ada yang dibelakangkan padahal secara makna dia di depan sehingga wa ana maknal kalam sehingga makna ayat kata ahlul kalam bil kalamil arab ahli ilmi bil kalamil arab walladhi akhrajal mar'a ahwa jadi ahwa dulu dan dialah Allah yang mengeluarkan rerumputan dari bumi ahwa Dan ahwa di sini dimaknai akhdar ila sawad. Hijau condong ke hitam-hitaman. ala ghuthaan ba'da dhalik. Kemudian Allah jadikan kering setelah itu. karena saking hijaunya bisa sampai terlihat seperti hitam. Wahadal kawal kata Atobari, pendapat ini meskipun tidak tertolak ayakuna mastadat hadrotuhu sesuatu yang sangat hijau minan nabat tumbuhan yang sangat hijau itu terkadang dinamai oleh orang Arab hitam ya, secara bahasa dalam secara bahasa ya, kan, saking hijaunya karena terlalu hijau oleh orang Arab bisa disebut hitam namun ya secara bahasa betul. Secara bahasa betul. Karena memang orang Arab menyebut tumbuhan yang terlalu hijau itu disebut hitam. Ah, dari sisi ini maka ahwa di depan. Akhojal mar'a ya, ya, ahwa mengeluarkan rerumputan ahwa demikian hijaunya sampai disebut ahwa namun ghairu sawabin indi ini tidak benar menurutku. Li khilafihi ta'wil ahli ta'wil karena ini penjelasan ahli bahasa dan penjelasan ahli bahasa di sini menyelisihi penjelasan ahli takwil ahli tafsir. Ditambah lagi bahasanya kalimat itu kita bawa maknanya Inna yuhtalu li al makhraj kita carikan solusi berupa takdim wa ta'khir idalam yakun lahu wajhun mabhumun jadi takdim wa ta'khir itu solusi makhraj dia solusi manakala dia tidak punya alasan untuk uh, wajhun mabhumun makna yang bisa dipahami kecuali dengan pakai metode takdim wa ta'khir ini solusi itu teori takdim wa takhir itu dipakai ketika tidak bisa dipahami kecuali pakai takdim wa takhir amma walahu fi maudhihi wajhun sahihun adapun dengan dibiarkan apa adanya itu punya makna yang benar fala wajah maka tidak ada alasan litolabil ihtiyal untuk cari trik limaknahu untuk memaknai satu kalimat dengan menggunakan teori takdim wa takhir. Ya, maka tadi teori takdim takhir itu bukan pendapat ahli takwil, bukan pendapat ahli tafsir. Namun pendapat ahlul ilmi bikalamil Arab. Kalau ilmi bikalamil Arab, bukan uh, bukan ahli tafsir. Ya, maka tadi sebagaimana di di lubab ya, muqabil mawarada an ba'di ahli ilmi bi kalamil arab. Ya, dan sebenarnya ya kalau mau tarjih sederhana itu sudah selesai. Ya, ada ahli tafsir yang menafsirkannya demikian. Dan itu pendapat ahlu uh, eh, ahlu lughah. Namun tidak ada di ahlu tafsir ya maka sudah selesai. Di masing-masing fan di masing-masing cabang ilmu ya spesialisnya masing-masing. Ini, ini perkataan ahl, ahlul ahlul lughatil arabiyah tidak tidak menjadi pendapat di kalangan ahlu tafsir selesai. Ya, untuk tarjih sederhana selesai demikian. Ya, kalau mau detail ya tadi beliau sampaikan kapan teori takdim wa takhir dipakai itu adalah ihtial, itu trik Eh, supaya kita bisa punya makna yang bisa tertangkap, makna gamblang yang bisa tertangkap dari satu kalimat. Kalau dibiarkan sudah jelas maknanya, tidak perlu pakai teori takdim takhir. Ya, demikian uh, berarti anggap cukup uh, dan kita nilai cukup untuk membaca lubatu tahrir fi usuli tafsir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya izin ke belakang dulu.